الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أولا نحمد الله جل وعلا الذي بمنه وكرمه تتم الصالحات جمعنا بإخواننا في هذا المسجد الذي يسأل الله عز وجل أن يبارك في أهله وفي هذا المعهد الذي نسأل الله جل وعلا التوفيق للقائمين عليه وطلابه جميعا وأن يكون منارة علم وخير ونشر للتوحيد والسنة وجمع لأهلها على الحق وجمعا لأهلها على الحق نعم Setelah beliau mengucapkan salam Lalu beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan membaca khutbatul hajah dan membaca tiga dari firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya. Lalu beliau mengatakan amma ba'd sesungguhnya sebaik-baik berita adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah bimbingan Rasulullah dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama ini karena sesungguhnya setiap perkara yang baru di dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan kami memuji Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah dan keutamaannya maka segala hal-hal yang saleh yang baik itu menjadi sempurna dialah Allah azza wajalla yang telah mengumpulkan kita bersama dengan saudara-saudaraku di masjid ini yang aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah azza wajalla memberikan keberkahan kepada penghuninya dan keberkahan di maahad ini yang aku memohon kepada Allah Azza wa Jal taufik bagi para pengurusnya demikian pula para santrinya seluruhnya dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan mahat ini sebagai mercusuar ilmu dalam menyebarkan tauhid dan sunnah dan menyatukan mereka di atas kebenaran. الموضوع كما ذكر لكم عنون له إخوانكم بمكانة العلماء مكانة العلماء في الإسلام مكانة عظيمة ترجع لفضلهم وشرفهم ترجعوا لما بوأهم الله تبارك وتعالى من تلكم الرفعة في قوله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله جل وعلا رفع من قدر العلماء وجعل قدرهم متميزا عن غيرهم فهم بعد الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء Topik pembahasan kita sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kalian judul pembahasan kita adalah tentang kedudukan para ulama di dalam Islam. Kedudukan para ulama memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang agung di mana kemuliaan yang disebutkan tentang mereka kembali kepada apa yang mereka miliki dari kedudukan yang tinggi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah azza wajalla mengangkat kedudukan dan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla dialah yang meninggikan dan mengangkat kedudukan para ulama itu dan menjadikan kedudukan mereka berbeda dari yang lainnya. Mereka orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi setelah kedudukan para nabi Hal ini disebabkan karena mereka adalah pewaris para nabi sebagai bentuk pembenaran terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ulama warathatul anbiya sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi وميزهم الله جل وعلا كذلك بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب هذا الأمر لا يعلمه ولا يتحقق معناه إلا من رزقه الله جل وعلا العقل الراجح الذي يميز به بين الأمور والله تبارك وتعالى إنما ميزهم بعلمهم ولهذا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا شك ولا ريب أن الذين يعلمون فوق الذين لا يعلمون وأفضل من الذين لا يعلمون وخير من الذين لا يعلمون شرف العلم عند الله عظيم وهؤلاء نالوا هذا الشرف لأجل هذه الفضيلة العظيمة Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi keistimewaan kepada para ulama daripada selain mereka yang disebutkan dalam firmannya qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun katakanlah apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu itu innama yatadzakkaru ulul albab sesungguhnya yang memahami dan mengambil pelajaran ini adalah orang-orang yang berakal. Maka ini tidaklah keutamaan ini bisa terwujud maknanya kecuali bagi seorang yang diberi taufik dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bermanfaat yang dengan ilmu tersebut dia mampu membedakan setiap perkara-perkara maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengistimewakan mereka dengan ilmu yang mereka miliki di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun apakah sama antara orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu merupakan hal yang tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang berilmu di atas kedudukan orang-orang yang tidak memiliki ilmu tersebut maka kemuliaan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah besar sangatlah agung maka mereka ini meraih kemuliaan tersebut disebabkan karena mereka memiliki sesuatu yang agung pada diri mereka yaitu ilmu Allah tabaraka wa taala rafa'ahum وجعلهم أئمة في هذه الأمة لقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أهل التفسير في قوله وأولي الأمر منكم قالوا هم العلماء والأمراء هم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس ويهدون الناس هداية الدلال والإرشاد يهدونهم للخير العالم بخلاف غيره إذا جلس للناس لا يجلس لهم إلا لهذا الخير لا يجلس لهم إلا ليعلمهم إلا ليبين لهم الحق إلا ليرشدهم إلى ما فيه صلاحهم ونفعهم في الدنيا والآخرة ولهذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله في خطبته الشهيرة والتي جعلها مقدمة لكتابه الرد على الزنادقة فما أحسن أثرهم وهو يصفهم فما أحسن أثرهم في الناس يعني هؤلاء العلماء Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan para ulama itu sebagai imam-imam sebagai pemimpin-pemimpin di tengah-tengah umat ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Para ulama tafsir tatkala mereka menjelaskan makna dari firman-Nya wa ulil amri yang dimaksud ulil amri adalah para ulama dan para umara. Maka para ulama itu mereka mengarahkan mereka membimbing manusia yaitu bimbingan yang sifatnya arahan yang menunjukkan mereka kepada kebaikan maka seorang alim berbeda dengan selainnya seorang alim apabila dia duduk di tengah-tengah manusia maka dia tidaklah duduk melainkan untuk memberikan kebaikan kepada yang lainnya mengajarkan kepada mereka kebaikan dan menjelaskan kepada mereka kebenaran tidaklah seorang alim itu duduk melainkan untuk membimbing dan mengarahkan umat ini kepada sesuatu yang akan memberi kemaslahatan kepada mereka dan memberi manfaat dalam kehidupan mereka di dunia demikian pula di akhirat oleh karena itu berkata Imam Ahmad rahimahullah di dalam pembukaan kitabnya yang mana dalam kitab tersebut beliau membantah kaum zindiq ketika beliau menyebutkan dalam mukaddimah dalam pendahuluan kitab tersebut beliau menjelaskan tentang pengaruh ulama kata beliau fama ahsana atharuhum fin Alangkah baiknya pengaruh para ulama itu di tengah-tengah manusia. Walidha qala Allah jalla wa ala a'immatan yahduna bi amrina يهدون sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun كذلك وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ولاحظوا أن الله تبارك وتعالى نسب هذا لنفسه أي أن الله عز وجل هو الذي جعلهم لأنه هو الذي وفقهم وهو الذي رفع من قدرهم ومنزلتهم أراد بهم خيرا لما وفقهم لطريق العلم وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا ييسر له هذا السبيل وهذا الطريق ولهذا هذه بشرى من نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر بها كل طالب علم أراد بطلبه وجه الله تبارك وتعالى وقصد بتعليم بتعلمه إرضاء مولاه جل في علاه ما أراد بهذا العلم لا دنيا يصيبها ولا جاه ولا منصب ولا مصلحة من المصالح إنما أراد به وجه الله فمن بدأه بهذه النية الطيبة المباركة فإن الله جل وعلا يبلغه يبلغه بمعنى يوفقه في هذا الباب ليكون من علماء هذه الأمة وأئمتها لينال هذا الفضل جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا إذا دعا العالم إنما يدعو بأمر الله وإنما يدعو لله جل وعلا العالم في دعوته يختلف عن غيره يختلف عن دعوات الحزبيين مثلا الذين إنما يدعون إلى أحزابهم ولو علموا أن الخير عند غيرهم ولكنها فتنتهم العالم ليس له إلا الدعوة إلى الله جل وعلا ليس له إلا تعليم الناس الخير وما نال هذا الفضل إلا لأجل هذا Oleh karena الله سبحانه وتعالى wa taala وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا wa kanu biayatina dan kami telah menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang senantiasa mengarahkan membimbing umat ini tatkala mereka bersabar dan mereka senantiasa yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa Allah menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin menjadi imam-imam yang mereka membimbing umat ini berdasarkan bimbingan dan petunjuk kami maka perhatikan di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menisbatkan hidayah dan keutamaan itu kepada dirinya bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka sebagai imam-imam dan dialah Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberi kemuliaan dan mengangkat kedudukan mereka maka Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mereka kebaikan ketika Allah Azza wa Jal memberi taufik kepada mereka untuk menempuh jalan ilmu ini dan hal ini pula yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah azza wajal akan memudahkan dia untuk memahami agamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi kemudahan kepada seorang hamba untuk menempuh jalan ini dan itu adalah merupakan jalan kebaikan dan ini adalah merupakan kabar gembira yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di mana beliau menyampaikan kabar gembira ini kepada setiap penuntut ilmu seorang yang menuntut ilmu yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan dia menuntutnya dengan tujuan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidaklah menuntut ilmu ini untuk mendapatkan dunia. Dia tidaklah menuntut ilmu ini untuk mendapatkan sebuah kedudukan di dunia, sebuah jabatan atau yang lainnya. Namun dia hanya menghendaki semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memulai dalam menuntut ilmu ini dengan niat tersebut yaitu niat ikhlas mengharapkan wajah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dan memuliakan kedudukannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya dalam perkara ini sehingga dia menjadi seorang alim dari kalangan para ulama umat ini dan dia akan meraih keutamaan tersebut disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa membimbing umat ini berdasarkan ketetapan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim apabila dia mengajak manusia maka dia mengajak manusia untuk menegakkan perintah Allah dan dia mengajak manusia semata-mata karena Allah itulah dakwah seorang alim dan dakwah seorang alim ini berbeda halnya dengan dakwah selainnya berbeda dengan dakwah dari para hizbiyun yang mereka mengajak manusia kepada golongan-golongan dan kelompok-kelompok mereka itulah fitnah yang mereka tebarkan di tengah-tengah manusia Berbeda halnya dengan seorang yang berilmu, seorang alim, dia tidak memiliki dakwah kecuali mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki tujuan kecuali untuk mengajarkan kebaikan ini untuk manusia. Sehingga seorang alim itu tidaklah mendapatkan keutamaan tersebut kecuali dengan niat yang baik ini. Wa ula'i ma balaghu hadhihi ad-daraja ولا تبوأ هذه المنزلة إلا كما قال الله جل وعلا في الآية الكريمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وهذه في الحقيقة من صفات الأنبياء الصبر الصبر من بداية الطريق الصبر في طلب العلم وهذا يحتاج إلى صبر لأن طالب العلم يبذل جهدا في كل الأوقات يقوم إذا نام الناس ويبكر إذا تكاسل الناس ويثابر ويجتهد ويتعب إذا استراح الناس هؤلاء يصبرون بعد الطلب يصبرون على تعليم الناس وفيهم المتقبل وفيهم المعرض من العلماء من جلسوا مع أقوامهم ولا يحضر مجالسهم أحد ولا يحضر مجالسهم أحد ولا يعرف قدرهم أحد ولكن بصبرهم من الله جل وعلا عليهم وأكرمهم ارجعوا إلى طراجم العلماء ارجعوا إلى كتب السير والطراجم كيف كان هؤلاء يبدأ الواحد فيهم واحدا ثم يبارك الله جل وعلا في جهوده فيصبح أمة مما أذكره دائما وأبدا مثالا في هذا الباب ما ذكر في ترجمة الإمام والعالم القرعاوي عليه رحمة الله لما انتدبه أحد الملوك الملك فيصل رحمة الله عليه ليذهب إلى الجنوب إلى جنوب المملكة لأنه ينتشر فيها الجهل والبعد عن السنة فذهب وحده وحيدا وبدأ جهده وجهاده واجتهاده فما هي إلا سنوات حتى أصبح الجنوب حتى أصبح الجنوب مدرسة علمية كبيرة وتخرج على يديه الكثير من العلماء من أمثال الشيخ زيد والشيخ النجمي وغيرهم من تلام من تلاميذ تلاميذه من أمثال شيوخنا الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي وغيرهم والشيخ آه، محمد وغيرهم من هؤلاء العلماء هذا بسبب بسبب صبر كبيرهم وعالمهم لما صبروا العالم قد يؤذى العالم قد يؤذى كيف لا وقد أوذي الأنبياء وقد أوذي الأنبياء ولا يسلم من الإيذاء تقريبا منهم أحد وأولهم نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال أوذيت ما لم يؤذى أحد أوذي النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره بهذه الصفة بلغ هؤلاء امتحنهم الله جل وعلا فصبروا ولما صبروا نالوا نالوا هذا في الدنيا وما ينتظرهم عند الله جل وعلا خير وأبقى mereka ini para ulama yang telah meraih kedudukan yang mulia dan tinggi ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun mereka meraih kedudukan yang mulia ini tatkala mereka bersabar dan mereka meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala maka ini pada hakikatnya adalah merupakan sifat para nabi yaitu sifat sabar dimulai dari awal perjalanan ketika dia menuntut ilmu maka dia harus bersabar dalam menuntut ilmu tersebut sebab seorang penuntut ilmu dia akan mengerahkan segala kemampuannya segala waktunya dalam mempelajari ilmu tersebut. Dia bangun ketika manusia sedang tertidur lelap. Dia bersegera ketika manusia bermalas-malasan. Dia lelah ketika manusia beristirahat. Mereka para penuntut ilmu senantiasa bersabar dalam menuntutnya dan bersabar di dalam mengajarkan ilmu ini kepada manusia. Di antara mereka ada yang dakwahnya diterima dan di antara manusia ada pula yang berpaling dari mereka di antara para ulama ada yang ketika dia mengajarkan ilmunya dia menyampaikan kebaikan kepada manusia maka tidak seorang pun yang menghadiri majelisnya tidak seorang pun yang mengenal kedudukannya akan tetapi dia bersabar tatkala dia bersabar maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah mereka kepada mereka dan memuliakan mereka silakan kalian merujuk dan kembali kepada biografi-biografi para ulama dan mengenal bagaimana kesungguhan mereka di dalam berdakwah dan kesabaran mereka di antara para ulama ada yang ketika dia memulai dakwahnya Dia hanya mendakwahi satu orang tanpa yang lainnya. Lalu kemudian lama kelamaan satu persatu mengikuti majelisnya hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan sehingga yang bersamanya dalam jumlah umat yang demikian banyak dan tidaklah aku menyebutkan sebagai sebuah permisalan dalam hal yang seperti ini melainkan aku selalu menyebutkan permisalan yang menjelaskan tentang biografi Al-Imam Al-Qara'awi rahimahullahu taala ketika Raja Faisal Raja Arab Saudi meminta kepada Al-Qara'awi untuk menyebarkan dakwah di bahagian selatan Arab Saudi disebabkan karena di bagian selatan Arab Saudi menyebar kejahilan di tengah-tengah mereka. Maka beliau pun berangkat dan beliau bersabar dan beliau senantiasa sega, mengerahkan segala kemampuannya dan kesungguhannya di dalam menyampaikan dakwah ini kepada umat. Maka dalam waktu beberapa tahun hingga kemudian di sebelah selatan Arab Saudi tumbuh sebuah madrasah sebuah pendidikan yang besar, pendidikan ilmiah yang meluluskan dan menghasilkan melalui madrasah tersebut banyak dari kalangan para ulama. Seperti di antara mereka yaitu Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah. Demikian pula Syekh Ahmad An-Najmi hafizahullah. Demikian pula dari murid-murid murid-murid mereka seperti Eh, syekh kami yaitu Syekh Rabi' demikian pula eh, Syekh Muhammad bin Hadi rahimahum uh, eh, Allah taala dan yang selain mereka dari kalangan para ulama. Hal ini disebabkan karena kesabaran mereka di dalam membina umat ini. Kesabaran mereka di dalam menyampaikan dakwah. Seorang alim terkadang dia diganggu dia disakiti dalam dakwahnya. Mengapa tidak? Bukankah hal itu telah dialami oleh para nabi? Tidaklah seorang nabi yang menyampaikan kebenaran ini kepada umatnya, melainkan dia pasti akan disakiti. Dan yang terutama dari mereka adalah nabi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang mengatakan ketika menjelaskan tentang bagaimana cobaan yang beliau hadapi pada saat beliau berdakwah. Beliau mengatakan, "Udzitu ma lam yu'dza ahadun." Sungguh aku telah disakiti yang mana hal tersebut tidaklah disakiti orang lain semisal apa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cobaan yang beliau hadapi, gangguan yang beliau hadapi itu lebih daripada selain beliau namun disebabkan karena sifat yang mulia ini yaitu sifat bersabar maka mereka pun meraih kemuliaan di mana mereka senantiasa bersabar di dalam menyampaikan kebenaran kepada umat ini maka mereka pun meraih kemuliaan di dunia dan apa yang telah disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. ما ذكرته عن الشيخ القرعاوي رحمة الله جل وعلا عليه هذا نموذج من النماذج الكثيرة وفي وقت من الأوقات وهو في هذا العصر والنماذج كثيرة في هذا الباب منها كذلك ما وقع لعلماء بلدي وأئمتهم الكبار في هذا الوقت الإمام ابن باديس عليه رحمة الله وأخوه الشيخ العق الشيخ الإبراهيمي ابن باديس لما رأى ما آل عليه حال الناس في بلده من العزوف عن العلم النافع والبعد عن السنة والانغماس في البدع فكر في دعوتهم إلى الحق ودعا إلى هذا الأمر من إخوانه الإبراهيمي عليه رحمة الله ثم دعا لمثل هذا الأمر الشيخ العقبي عليه رحمة الله الذي العقبي العقبي الطيب العقبي لا تعرفه لا تعرف علماءنا وقد كان مدرسا في المسجد النبوي فلقيه في حجه وأقنعه بضرورة الرجوع إلى البلد لمواجهة مخطط العدو الفرنسي الذي كان يسعى لطمس هوية الجزائريين طمسا كليا سواء في دينهم أو في لغتهم أو في حتى عاداتهم وتقاليدهم ولكن الله جل وعلا دائما وأبدا يبقي من عباده الصالحين ومن علماء هذه الأمة المجاهدين بقي باقية كما قال نبينا في صلى الله عليه وسلم في حقهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين Maka ini yang berkaitan dengan biografi Syekh Al-Qara'awi adalah sebuah permisalan dari sekian banyak permisalan-permisalan yang dilakukan oleh para ulama dan permisalan itu demikian banyak dan diantaranya adalah seorang alim dari kalangan para ulama yang ada di negeriku mereka dari kalangan para ulama al-kibar yaitu al-imam ibnu Badis demikian pula saudaranya yaitu Syekh Al-Ibrahimi tatkala mereka melihat kondisi manusia yang ada di negerinya yang jauh dari ilmu yang bermanfaat jauhnya mereka dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjatuhnya mereka dalam sekian banyak bid'ah bid'ah maka beliau pun berfikir tentang cara mendakwahi mereka agar mereka kembali kepada kebenaran. Maka beliau pun memulai dakwahnya dan beliau mengajak saudaranya Ali Ibrahimi untuk ikut berdakwah dan menguatkan dan menolong beliau. Lalu kemudian beliau pun mengajak Al-Syekh Al-Uqbi yang sebelumnya beliau adalah pengajar di Masjid Nabawi di mana beliau bertemu dengannya di musim haji lalu dia berupaya untuk menjelaskan kepadanya tentang pentingnya kembali ke negerinya lalu kemudian menghadapi berbagai macam tipu daya dan strategi yang dilakukan oleh musuh negeri tersebut yaitu Perancis di mana negara Perancis ini atau penjajahan Perancis ini yang berupaya untuk melenyapkan dan menghilangkan apa yang telah menjadi keyakinan yang ada dari kaum muslimin yang ada di negeri Aljazair tersebut. Mereka berupaya untuk melenyapkan hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka. Demikian pula yang berkaitan dengan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut bahkan mereka pun berupaya untuk merubah melakukan perubahan terhadap bahasa penduduk kaum muslimin itu akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyisakan di antara hamba-hambanya yang saleh dan di antara umat ini yang senantiasa berjihad melawan mereka dan membela agama Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yang membawa ilmu ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil dan terpercaya yanfuna anhum tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin di mana para ulama tersebut mereka berupaya menghilangkan dari umat ini perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang bersikap ekstrim dan berupaya untuk melenyapkan keyakinan orang-orang yang berada di atas kebatilan dan penakwilan orang-orang yang jahil. فهذه إذن هي صفاتهم لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وما وصلوا إلى درجة اليقين واليقين مرتبة هي أعلى مراتب العلم إلا بجهدهم واجتهادهم في هذا ولأن التعليم لا يكون إلا بعلم الجاهل فينا لا يتعلم الجاهل فينا لا يعلم بل يتعلم ولا يمكن أن يكون الرجل معلما إلا إذا كان متعلما قد يحدث هذا في الأمة في آخر أيامها كما أخبر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستقع في هذه الأمة سنوات خداعات يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وينطق الرويبضة وينطق الرويبضة قالوا من رويبض يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام هذه سنوات خداعات الرجل التافه جاهل لا يصلح حتى لنفسه فكيف يكون إماما لغيره جاهل ربما بأبسط المسائل مسائل في الاعتقاد يجهلها لا تجهلها حتى العجائز ويراد منه أن يكون إماما إماما في أي منهج في المنهج السلفي القائم على العلم القائم على العلم بمعرفة قدره وبالحث عليه هذه دعوة هذه الدعوة السلفية قائمة على هذا الأصل قائمة على أصل معرفة قدر العلماء وإجلالهم وأن هذا أصل لا يتغير كل علماء الأمة من العلماء الربانيين الذين ينتهجون منهج الكتاب والسنة لا ينتقصون ولا يطعن فيهم ولا يحذر منهم حتى وإن أخطأوا لأن الخطأ لا يذهب بمنزلة العالم وإلا لكان نبيا لأن العصمة في الأنبياء فقط أما العالم قد يخطئ وإذا أخطأ وجب أن يرد خطأه ووجب أن تحفظ كرامته هذا هو المنهج الذي تربينا عليه والذي بدورنا نربي أبناءنا عليه ونقف في وجه كل دخيل مندس في هذه الدعوة يريد تحريفها عن أصول منهجها Demikianlah sifat mereka para ulama itu. Tatkala mereka senantiasa bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka tidaklah mereka mencapai tingkatan keyakinan yang mana tingkatan keyakinan itu adalah merupakan tingkatan tertinggi dalam tingkatan ilmu tidaklah mereka meraihnya melainkan disebabkan karena kesungguhan mereka sebab seorang itu tidak akan bisa menyampaikan ilmu kecuali setelah dia memilikinya adapun seorang yang jahil jahil tentang ilmu dia tidak akan mungkin bisa mengajarkan ilmu kepada manusia hingga dia belajar terlebih dahulu. Yang wajib yang wajib baginya adalah belajar dan jangan dia menyampaikan sesuatu kepada yang lain kecuali setelah dia menuntut ilmu terlebih dahulu. Dan sungguh telah muncul di tengah-tengah umat ini kondisi yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan muncul di tengah-tengah umat ini tahun-tahun yang menipu. Orang yang amanah justru dituduh berkhianat. Sementara orang yang berkhianat dipercaya. Demikian pula orang yang jujur dituduh berdusta. Sementara pendusta dipercaya. Dan di saat itulah berbicara para bidah, Para sahabat bertanya, Siapakah yang dimaksud Ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ruwaibidah adalah seorang yang rendah, seorang yang bodoh, namun dia berbicara tentang perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Inilah tahun-tahun yang menipu, seorang yang rendah, seorang yang jahil, yang dia tidak menjadi maslahat untuk dirinya sendiri disebabkan karena kejahilannya maka bagaimana mungkin bisa menjadi maslahat untuk selainnya seorang yang jahil yang dia jahil dalam berbagai macam perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah aqidah yang bahkan para nenek-nenek tua pun itu tidak jahil tentangnya akan tetapi dia justru jahil tentang perkara tersebut lalu kemudian dia ingin menjadi seorang menjadi seorang imam di tengah-tengah umat atau menjadi seorang pemimpin atau imam di satu ma'had dari ma'had-ma'had salafi yang dibangun yang seharusnya dibangun di atas ilmu agar kemudian mereka mengenal kadar para ulama dan menganjurkan untuk senantiasa menuntut ilmu tersebut. Dakwah salafiyah ini adalah merupakan dakwah yang dibangun di atas prinsip ini, yaitu prinsip ilmu dan prinsip mengenal kedudukan para ulama serta memuliakan mereka. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan prinsip yang tidak akan pernah berubah dari kalangan para ulama rabbaniyin yang mereka senantiasa berjalan di atas bimbingan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama yang seperti ini tidak sepantasnya untuk dijauhi, tidak sepantasnya <coughs> untuk diperingatkan umat darinya. Bahkan meskipun mereka terjatuh di dalam kesalahan, sebab kesalahan itu Sebab kesalahan yang terjadi pada seorang alim itu tidaklah menurunkan dia dari martabat dan kedudukannya. Sebab kalau seandainya seorang alim itu adalah seorang yang maksum terpelihara berarti dia seorang nabi. Sebab yang namanya maksum itu tidak terdapat bagi tidak terdapat pada para ulama, hanya terdapat pada para nabi. Adapun seorang yang alim, terkadang dia salah. Dan apabila dia melakukan kesalahan, maka wajib dibantah dan ditolak kesalahan tersebut, namun tetap dijaga dan dipelihara kehormatannya. Maka inilah yang menjadi prinsip kita. Dan inilah yang senantiasa kita dididik di atasnya di mana kita berupaya untuk menghadapi segala hal-hal yang berupaya disusupkan di dalam dakwah yang mulia ini yang mereka hendak melakukan perubahan dari prinsip-prinsip manhajnya. إذا علمنا هذا ولا بد علينا أن نعلم هذا لأن هذا ما جاء بنصوص الوحيين نصوص كتاب الله جل وعلا والآيات في هذا الباب كثيرة ذكرت بعضا منها وكذا ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث في فضل العلم وأهله كثيرة جدا جمعها علماؤنا من مثل صنيع الحافظ ابن عبد البر في كتابه العظيم في هذا الباب بيان فضل العلم وأهله وهذا من الكتب التي ننصح بها طلبة العلم عندنا كبارا وصغارا يدرس هذا الكتاب ويتدارس درس للطلبة حتى المبتدئين وفيه مختصر لهذا الكتاب يصلح لهؤلاء القصد منهم القصد منه هو معرفة فضل هؤلاء على الأمة ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا عرفنا هذا وجب علينا أن نعرف بعد ذلك كيف يكون موقفنا وتصرفنا إزاء هؤلاء كيف نجل العلماء وقد أمرنا بهذا فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ يتبرأ ممن هذا حاله لا يجل الكبير ولا يرحم الصغير ولا يعرف للعالم حقه وقدره الناس يقعون إزاء هذا في فساد عظيم في فساد عظيم إذا وقعت فيهم هذه الأمور ولهذا المقصود من كلامه صلى الله عليه وسلم أو من هذه البراءة في قوله ليس منا أي ليس من المتمسكين بهدينا ولا من العاملين بسنتنا ولا من المتخلقين بأخلاقنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدي الكامل الذي به صلاح العباد في الدنيا والآخرة Oleh karena itu wajib bagi kita sekalian untuk mengetahui hal ini disebabkan karena perkara ini telah disebutkan di dalam nas-nas dua wahyu yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang tentang keutamaan mereka begitu banyak yang sebagiannya telah aku sebutkan Demikian pula halnya dalil-dalil yang terdapat di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama itu sangat banyak sekali. Di mana para ulama kita telah mengumpulkan dalam satu kitab khusus yang menerangkan tentang hal ini. Di antara mereka yang menulis kitab secara khusus yang menjelaskan tentang hal ini adalah apa yang dilakukan oleh Al-Hafidh Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang mulia yang sepantasnya dipelajari oleh para penuntut ilmu yaitu kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi kitab yang berjudul Jami'u Bayanil Ilm wa Fadlihi yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Ini termasuk kitab yang kami menasihati para penuntut ilmu baik yang masih pemula demikian pula yang senior untuk mengambil manfaat dari kitab ini dengan mempelajarinya atau mengajarkannya kepada para penuntut ilmu bahkan para penuntut ilmu dalam tingkatan pemula mereka juga hendaknya berupaya untuk mengetahui dan mempelajari isinya dan di antara dan pada kitab kitab ini ada ringkasannya yang ringkasan tersebut baik diajarkan kepada para pemula tersebut intinya bahwa merupakan kewajiban kita untuk mengenal kadar mereka di tengah-tengah umat ini. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui tentang kedudukan mereka di tengah-tengah umat dan kedudukan mereka serta keutamaan mereka yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. maka setelah itu merupakan hal yang penting untuk kita ketahui adalah apa sikap kita apa yang harus kita perbuat di dalam menyikapi para ulama tersebut bagaimana cara kita memuliakan para ulama dan menghormati mereka dan sungguh telah sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya demikian pula Al-Hakim dalam mustadraknya dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah" bahwa bukanlah dari kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dari kami dan tidak merahmati dan menyayangi yang lebih muda dari kami dan dia tidak mengenal haknya seorang alim. Perhatikan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang seperti ini keadaannya. Dia tidak memuliakan orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengenal hak seorang alim. Maka sesungguhnya manusia mereka terjatuh dalam kerusakan yang besar apabila mereka terjatuh ke dalam hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Oleh karena itu yang dimaksudkan di dalam hadis ini dan sikap ber, berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mereka di mana beliau mengatakan laisa minna bukanlah termasuk dari kami. Maksudnya bukan termasuk dari orang-orang yang berpegang teguh dengan bimbingan kami. Disebabkan karena apa yang mereka amalkan. Dan mereka bukanlah termasuk orang-orang yang beramal dengan sunnah kami. Dan bukan pula termasuk orang-orang yang berakhlak dengan akhlak kami. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diutus oleh Allah membawa petunjuk dan bimbingan yang sempurna yang akan memberi kemaslahatan kepada para hamba di dunia demikian pula di akhirat. Idan fa awwalu haqqin min huquqi al-ulama 'alaina ba'da ma'rifati qadrihim husnu ijlalihim عملا بهذا الحديث لأنه ورد في رواية من رواياته ولم يجل عالمنا فمعرفة حق العالم علينا هو بحسن إجلاله وإجلاله من إجلال العلم وإجلال العلم من إجلال مصادره من إجلال كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتعظيم الكتاب والسنة من تقوى الله لقوله جل في علاه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والإجلال لا يستلزم الغلو لأن دين الله تبارك وتعالى دائما وأبدا وهذا أصل من الأصول كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله دين الله بين الغلو والجفاء بين غلو الغالي المفرط وبين جفاء الجافي المفرط وهذا الذي يسميه العلماء بأنه الحسن بين السيئتين ففي هذا الباب الغلو يكون برفع العالم فوق قدره ومنزلته قدره ومنزلته أن تعتقد أنه عالم من علماء هذه الأمة وأن تعامله على هذا الأساس فإذا زدت على هذا وقلت هذا ولي من أولياء الله تقصده بعينه وهذا لا يعلمه إلا الله وزدت على هذا وقلت هذا يصيب ولا يخطئ هذا يصيب ولا يخطئ أصبح معصوما والعصمة لا تكون إلا للأنبياء فهذا ضلال مبين وإن ظننت أنك تجل هذا العالم هذا ليس من الإجلال هذا أسأت به لنفسك وحدت به عن هدي نبيك عليه الصلاة والسلام وعصيت فيه ربك جل وعلا وفي الطرف الثاني إذا انتقصت من قدره وأنزلته عن منزلته وطعنت في عرضه وطعنت في علمه وطعنت في منهجه هذا كذلك من الضلال الذي تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث <clears throat> Maka termasuk di antara yang penting untuk kita ketahui adalah mengenal hak-haknya para ulama terhadap kita. Setelah kita mengetahui dan mengenal kedudukan mereka di tengah-tengah umat ini, maka di antara haknya para ulama adalah senantiasa memuliakan mereka, mengagungkan mereka sebagai bentuk amalan dari hadis yang telah kita sebutkan ini. Dan datang dalam satu riwayat yang disebutkan dengan lafaz walam yujilla alimana dan bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang alim dari kami maka mengenal seorang alim dan kadar seorang alim adalah dengan cara memuliakannya karena memuliakan ulama adalah bentuk memuliakan ilmu yang dibawanya dan memuliakan ilmu adalah bentuk memuliakan sumber ilmu yaitu dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan Al-Quranul Karim dan As-Sunnah termasuk dari bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam firmannya ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Tabaraka wa ta'ala Maka itu termasuk diantara ketakwaan hati-hati mereka Memuliakan para ulama bukan berarti bersikap gulu, berlebih-lebihan terhadapnya. Sebab memuliakan para ulama itu merupakan bahagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini yang senantiasa menjadi prinsip kita, yang menjadi akidah kita, yaitu memuliakan para ulama tanpa berlebih-lebihan dalam memuliakannya sebagaimana yang disebutkan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah dinullah al ghulu wal jafa bahwa agama Allah Subhanahu wa taala ini terletak antara sikap ekstrim dan berlebih-lebihan dan sikap meremehkan dan merendahkan sikap gulu yang dilakukan oleh orang-orang yang berlebihan. Demikian pula sikap meremehkan yang dilakukan oleh orang-orang yang merendahkan dan menghinakan para ulama. Maka sikap yang benar adalah pertengahan di antara keduanya. Inilah yang dinamakan oleh para ulama al-hasanatu bainas sayyi'atain. Satu kebaikan itu terletak di antara dua keburukan maka merupakan bentuk sikap gulu berlebihan ketika mengangkat kedudukan seorang alim di atas kedudukan yang semestinya. Misalnya engkau meyakini bahwa dia adalah seorang alim lalu kemudian engkau memuliakannya maka inilah yang menjadi prinsip kita meyakininya sebagai seorang alim dan memuliakan kedudukannya namun apabila engkau menambah lalu kemudian engkau mengatakan ini termasuk dari wali Allah. Lalu engkau memaksudkan orang tertentu yang tidak ada yang mengetahui kedudukan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau mengatakan tentangnya bahwa dia selalu benar. Orang alim itu tidak pernah melakukan kesalahan sehingga dia dianggap sebagai seorang yang maksum yang tidak pernah melakukan kesalahan padahal kemaksuman itu tidaklah dimiliki kecuali untuk para nabi maka ketika engkau mengangkat kedudukannya dan mengatakan bahwa dia tidak pernah bersalah maka inilah yang merupakan kesesatan walaupun engkau menyangka bahwa engkau memuliakan dan mengagungkan para ulama tersebut namun pada hakikatnya engkau telah berbuat buruk kepada ulama dan engkau telah berbuat buruk terhadap dirimu sendiri karena engkau telah menyelisihi sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam dan engkau bermaksiat kepada Rabbmu. Kemudian dari sisi yang kedua, dari sisi yang lain yaitu orang-orang yang merendahkan dan melecehkan para ulama merendahkan atau menjatuhkan mereka dari kedudukan yang sebenarnya engkau mencela mereka engkau mencerca kehormatannya engkau mencerca manhajnya maka ini juga merupakan bentuk kesesatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Haqqihim kadzalika ala أمتهم أن يرجعوا إليهم الرجوع إلى العلماء أصل من الأصول دلت عليه النصوص من مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما شفاء العي السؤال العي هو الجهل ورفعه يكون بالرجوع إلى العلماء وإذا قلنا الرجوع إلى العلماء هذا دليل على أنه لا يجوز لنا الرجوع إلى غيرهم فيما يتعلق بمسائل ديننا لا يجوز لنا أن نرجع إلى المتعالمين ولا يجوز لنا أن نرجع إلى الأدعياء الفارغين وفي هذا الباب كذلك أن نرجع إلى العلماء الموثوق بعلمهم الموثوق بعقيدتهم ومنهجهم عملا بهدي سلفنا وهذا منهجنا على الأصل الذي أصلوه والمنسوب لإمام التابعين محمد بن سيرين عليه رحمة الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فانظروا بمعنى لا بد أن تعرفوا هذا الذي تسألون هل هو على الجادة هل هو على حظ من العلم بإمكانه أن يجيبكم وأن ينير طريقكم لأن الأصل في العلماء أنهم كما وصفوا أنهم مصابيح الدجى والمصباح يضيء لغيره وبالتالي ينير له طريقه Termasuk di antara hak para ulama yang wajib untuk kita tegakkan adalah menjadikan mereka sebagai rujukan merujuk kepada para ulama termasuk di antara prinsip agama ini yang telah disebutkan dalilnya di dalam nas-nas seperti firman Allah Subhanahu wa taala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ta bertanyalah kalian kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui demikian pula dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Innama syifa'ul ayyi su'al. Sesungguhnya obat dari al-ayy adalah bertanya. Yang dimaksud al-ayy adalah kejahilan. Sesungguhnya obat dari kejahilan itu adalah bertanya. Dan untuk mengangkat kejahilan tersebut adalah dengan cara merujuk kepada para ulama. Apabila kita mengatakan merujuk kepada para ulama, ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan merujuk kepada selain mereka. Tidak diperbolehkan kita merujuk kepada seseorang yang menganggap dirinya sebagai alim namun dia bukanlah seorang alim. Tidak diperbolehkan kita merujuk kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Maka di dalam permasalahan ini kita merujuk kepada ulama yaitu ulama yang terpercaya yang dikenal dengan ilmunya dengan akidahnya yang benar dan manhajnya yang benar sebagai bentuk pengamalan dari bimbingan para generasi terdahulu kita yang saleh dan ini adalah merupakan manhaj prinsip kita yaitu dari ucapan seorang imam dari kalangan tabi'in Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari ini adalah agama kalian maka hendaknya kalian memperhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian ini maka merupakan keharusan untuk kalian mengetahui kepada siapa kalian bertanya kepada siapa kalian mengambil ilmu apakah orang tersebut berjalan di atas kebenaran apakah orang tersebut benar-benar memiliki ilmu yang memungkinkan bagi dia untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kalian dan yang menerangi perjalanan agama dan keyakinan kalian. Sebab asalnya para ulama mereka adalah lentera-lentera yang memberikan penerangan kepada selainnya dan yang memberikan petunjuk kepada jalan-jalan mereka. Wa min haqqi al-ulama'i 'alaina kadzalik an nata'addaba fi majalisihim والأدب في المجالس هذا من عموم الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم عموما وأن يكون عليه طالب العلم خاصة وأن يكون عليه طالب العلم السلفي المتشبع بنصوص الوحي العارف لقدر العلماء أكثر من غيرهم ولهذا هذا الأمر كان بالنسبة لسلفنا منهج يسيرون عليه وهذا من إجلالهم لعلمائهم كان الواحد منهم لا يجرؤ في مسجد عالم من العلماء أن يبري قلمه حتى لا يحدث صوتا وكان العلماء من إجلالهم للعلم يجلون تلك المجالس من العلماء والأئمة من كان إذا سمع صوتا في مجلسه جمع دفاتره وقام ولا يكمل درسه ولا يكمل درسه إجلالا لهذا العلم وحتى يتربى هؤلاء الطلبة في مثل هذه المجالس على هذا الأمر يجلون العلم Termasuk diantara haknya para ulama yang wajib untuk kita tegakkan adalah kita senantiasa beradab di majelis-majelis mereka. Beradab di majelis-majelis para ulama dari adab-adab secara umum yang sepantasnya dimiliki oleh seorang muslim. Demikian pula secara khusus adab tersebut dimiliki oleh seorang penuntut ilmu dan yang lebih terkhusus lagi seorang penuntut ilmu salafi yang senantiasa <clears throat> telah sering mendengarkan dalil-dalil dan nas-nas dari wahyu maka seorang yang mengetahui kadar para ulama hendaknya lebih banyak memiliki adab beradab di hadapan mereka daripada selain mereka. Oleh karena itu, hal ini senantiasa dilakukan oleh para ulama kita sejak dahulu kala. Itu adalah menjadi pegangan mereka untuk mendapatkan ilmu di hadapan para ulama. Itu adalah merupakan prinsip yang mereka berjalan di atasnya sebagai bentuk mereka memuliakan para ulama. Salah seorang di antara mereka ketika menghadiri majlis ulama maka dia tidak berani untuk uh, namanya apa itu kalau pensil diginikan itu Hah? dia tidak berani untuk menajamkan pensilnya atau penanya ya karena dia khawatir akan menimbulkan suara di majelis tersebut. Disebabkan karena sebagian para ulama mereka tidak senang mendengarkan suara-suara yang ada ketika beliau telah duduk di majelis. Maka demikianlah mereka memuliakan para ulama. Di antara para ulama ada yang apabila dia mendengarkan suara di majelisnya, maka dia mengumpulkan buku-bukunya, lalu dia berdiri dan meninggalkan majelis tersebut dan tidak menyelesaikannya. Maka ini termasuk di antara bentuk memuliakan ilmu agar kemudian para penuntut ilmu itu berlatih diri dan terdidik untuk senantiasa memiliki adab dari adab-adab penuntut ilmu tersebut. Binaan ala hadha kullihi على المسلم أن ينأى دائما وأبدا عن تلك المناهج المخالفة لهذا المنهج القويم ومجرد الادعاء هذا لا يكفي لأنه كم من مدع للعلم والعلم بريء منه وكم من مدع للسلفية والسلفية بعيدة عنه لأنه غير متبع لأصولها ولا لمنهج أصحابها القائم على الحجة والدليل والبرهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هذا أصل هذا المنهج فأي متكلم فيه يقال له إن كنت مدعيا فالدليل وإن كنت ناقلا فالصحة قائم على أصل أثبت العرش ثم انقش والإثبات لا يكون إلا بهذه الأمور تدعي شيء ائتي بدليله تدعي أنك تنقل شيء ائتي بصحته لأننا لا نتعبد الله إلا بالصحيح من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام حتى لا تبقى ثغرة لأي أحد لأي أحد كائنا من كان ولهذا في هذا الزمان ابتلينا بهذه النابتة السيئة التي دينها الطعن في العلماء وانتقاصهم تجرأوا حتى على المتقدمين ناهيك عن المتأخرين فأمروا أتباعهم بحرق كتب الحافظ ابن حجر والنووي والقرطبي على أساس أنهم أشاعرة نصبوا أنفسهم أئمة وأفتوا لأنفسهم بمثل هذه الفتاوى الضالة المضلة وما زال أمر هذه الأمة الاستفادة من هؤلاء وهذا من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن غيره ممن ينسبون إلى هؤلاء العلماء كالحافظ ابن رجب رحمة الله جل وعلا عليه وهذا الضلال سببه عدم الرجوع إلى العلماء وعدم لزوم غرز العلماء فتنة عظيمة فتنة عظيمة إذا اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا وهذا الذي حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام ومما ستبتلى به هذه الأمة وقد ابتليت أن العلم يدرس فيها بمعنى يذهب قال أهل الصحابة أيذهب العلم ونحن نقرأ القرآن فقال ثكلتك أمك هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولكن وقعوا فيما وقعوا فيه ثم قال إن الله لا يرفع العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء يقبض العلم بقبض العلماء ومن تفسيرات العلماء لقوله تبارك وتعالى إنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قالوا موت العالم موت, موت العالم انقاص للأرض من أطرافها فرفع العلم يكون بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى وفي رواية لم يبقي أي الله عز وجل عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال يعني فتشوا لم يجدوا عالما فيهم رأوا إلى أحدهم ربما يحسن كلمة كلمتين آية آيتين فرجعوا إليه ونصبوه العالم الذي يرجع إليه لأن حاجة الناس إلى العالم حاجة ماسة مثل ما قال ابن القيم عليه رحمة الله حاجة الناس إلى الوحي أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب بل أكثر من حاجتهم إلى النفس الذي يتنفسونه لأن الناس إذا فقدوا هذه الأشياء يعني آخر ما يخشى عليهم الهلاك هلاك الأبدان أما الناس إذا فقدوا الوحي في هذا هلاك للقلوب وإذا هلكت القلوب هلك كل شيء Maka dibangun di atas hal ini merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim untuk selalu dan selamanya berjalan di atas prinsip-prinsip ini dan menjauhkan diri dari berbagai manhaj-manhaj yang menyelisihi manhaj yang lurus ini sekedar sebuah pengakuan bahwa dia adalah seorang alim hal itu tidaklah cukup berapa banyak dari manusia yang mereka mengaku sebagai ulama sementara ilmu itu berlepas diri darinya berapa banyak orang mengaku sebagai salafi sementara manhaj salafi jauh darinya Hal ini disebabkan karena dia tidak mengikuti prinsip-prinsipnya dan tidak berjalan di atas jalannya orang-orang yang senantiasa berjalan di atas manhaj tersebut. Yaitu manhaj yang ditegakkan di atas hujjah, di atas kejelasan dan bukti-bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum Datangkan kepada kalian apa yang menjadi dalil kalian apabila kalian termasuk orang-orang yang jujur katakan kepada mereka sampaikanlah kepada kami bukti-bukti kalian apabila kalian termasuk orang-orang yang jujur inilah pokok penting dari manhaj yang mulia ini siapa saja yang berbicara yang menyampaikan sesuatu maka dikatakan kepadanya in kunta mudda'iyan fad dalil Apabila engkau mengklaim sesuatu, maka silahkan datangkan dalilmu. Wa in kunta naqilan fasihhah dan apabila engkau menukil sesuatu, maka hendaknya engkau membenarkan penukilanmu. Hal ini dibangun di atas prinsip yang disebutkan oleh para ulama, athbitil arsya thumma Tetapkan dulu singgasananya, Lalu kemudian setelah itu engkau mengukir singgasana itu. Maksudnya, tetapkan dulu tentang kesahihan dalilnya. Baru kemudian engkau membangun ucapanmu di atas kebenaran dan kesahihan dalil itu. Apabila engkau mengklaim sesuatu, silakan datangkan dalilnya. Silakan datangkan buktinya. Engkau mengaku bahwa engkau menukil sesuatu, maka silahkan engkau membenarkan penukilanmu. Kita tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan yang sahih, yang sahih dalilnya, yang sahih penukilannya. Pada masa ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya sekelompok orang yang mereka terbiasa merendahkan dan mencerca para ulama mereka lancang terhadap para ulama mereka menjatuhkan kredibilitas dan kedudukan para ulama itu baik ulama terdahulu apalagi ulama yang terbelakang di mana mereka memerintahkan kepada para pengikutnya untuk membakar kitab-kitab para ulama seperti kitab-kitab al hafidh Ibn Hajar kitabnya Al-Hafidh nawawi atau kitabnya Al-Qurtubi lalu kemudian mereka beralasan bahwa mereka memerintahkan untuk membakarnya bahwa mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan Asy'ariyah dan mereka tidak lagi menganggap mereka ini sebagai bagian dari kalangan para ulama sementara umat ini mereka masih saja mengambil faidah dari para ulama tersebut. Mereka senantiasa menukil faidah dari para ulama itu. Seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Demikian pula yang lainnya dari kalangan orang-orang yang dikenal sebagai ulama seperti Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah taala. Maka apa yang menjadi sebab munculnya kesesatan ini? Sebabnya adalah mereka tidak merujuk kepada ulama mereka tidak menetapi jejaknya para ulama tersebut ini adalah merupakan fitnah yang besar munculnya orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh yang mereka itu jahil lalu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu yang menyebabkan mereka sesat dan mereka pun menyesatkan yang lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya umat ini telah diuji dengan ilmu yang hilang di tengah-tengah mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa ilmu itu akan hilang lalu kemudian salah seorang sahabat bertanya Apakah mungkin ilmu itu bisa hilang? Bukankah kami membaca Al-Quranul Karim? Lalu kemudian diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah kalian memperhatikan Yahudi dan Nasara? Mereka membaca Taurat, mereka membaca Injil, namun mereka terjatuh ke dalam apa yang terjadi sekarang ini dari kesesatan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu dengan cara dimatikannya, tidaklah mencabut ilmu tersebut dari dada-dada manusia. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla apabila hendak mencabut ilmu, maka dengan cara dimatikannya para ulama. Ada beberapa penafsiran para ulama ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna na'til ardh nangkusuha min atrafiha sesungguhnya kami menjadikan berbagai macam kekurangan-kekurangan di sisi-sisi yang ada di muka bumi ini maka sebagian para ulama menjelaskan bahwa terjadinya kekurangan di muka bumi adalah dengan meninggalnya alim ulama maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta idza lam yabqa alimun apabila tidak lagi tinggal seorang alim dan dalam riwayat yang lain idza lam yubqi aliman apabila Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menyisakan seorang alim maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh mereka melihat kepada seseorang dia hanya pandai membaca satu dua ayat dari ayat-ayat Allah mengetahui beberapa dalil lalu kemudian mereka menjadikannya sebagai rujukan mereka menjadikannya sebagai rujukan oleh karena itu ini menunjukkan pentingnya ilmu kebutuhan manusia kepada ulama adalah merupakan kebutuhan eh, merupakan kebutuhan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa kebutuhan manusia kepada ilmu itu melebihi kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Bahkan mereka lebih butuh kepada ilmu daripada kebutuhan mereka terhadap nafas-nafas mereka. Sebab manusia apabila mereka kehilangan hal-hal ini, kehilangan makanan dan minuman, maka yang paling maksimal yang akan mereka rasakan adalah kebinasaan. Binasanya tubuh matinya jasad adapun ketika mereka kehilangan wahyu maka yang terjadi adalah binasanya hati-hati mereka dan kebinasan hati menunjukkan kebinasaan yang besar. Baik. Uh, insyaallah sampai di sini dulu ikhwan. Kita lanjutkan setelah salat zuhur pada jam 2 siang. Barakallahu fikum. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته